فقد فاز فوزا عظيما وبعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله setiap hamba dia pasti akan mendambakan sebuah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan terkhusus seorang muslim yang bijak pasti dia ingin mengharapkan sebuah kehidupan yang penuh dengan ketenangan, ketenteraman bagi dirinya, istrinya, anak-anak, dan keluarga. Ini harapan semua umat manusia. Akan tetapi ironisnya ikhwani hafizakumullah berapa banyak di antara kita yang tidak berusaha untuk menjaga kenikmatan tersebut agar kehidupan itu pun berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan dia tidak berusaha untuk menjaga dari jalan-jalan yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka sehingga kehidupannya pun berputar 180 derajat. Dia pun sengsara. Bahkan dia pun binasa. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sebuah perumpamaan di dalam Al-Quran. Surat An-Nahl ayat 112. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita perumpamaan sebuah desa, sebuah negeri, sebuah tempat, sebuah kota. Aminatan mutmainnah yang penuh dengan keamanan, ketentraman, kenyamanan. Tidak hanya itu. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan Allah subhanahu wa ta'ala berikan rizki pada daerah tersebut dari berbagai macam penjuru. Allah subhanahu wa ta'ala berikan rizki pada kota itu dari berbagai macam tempat. Baru menabur benih atau biji tumbuh padi. Masya Allah menancapkan batang tumbuh tanaman. Allah turunkan air dari langit. Dia gali satu meter. Sudah keluar berbagai macam luapan air. Dia mendapatkan rizki dari berbagai macam tempat. Gak perlu berlayar. Memiliki tambak kecil. Sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan hasil perikanan yang besar. Akan tetapi apa yang dia lakukan? Fakafarat bi an'umillah. Bukannya mereka jaga. Akan tetapi mereka mengkufuri nikmat-nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Mengkufuri bisa jadi dia merasa sombong. Hasil ini dari kekuatan tangannya. Dan lupa bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi atau mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kemaksiatan, mestinya dia jaga dengan menjalankan ketaatan, malah berbuat perkara-perkara yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Fakafarat bi Mereka kufur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? فأذاقها الله لباس الجوع والخوف Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Diberikan bencana sehingga mereka khawatir. Sehingga mereka takut. Yang dahulunya aman. Yang dahulunya tentram. Mereka semakin gelisah. Tidak tahu kemana dia akan mencari pintu keselamatan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan pakaian kelaparan. Tanah sudah mulai kering kerontang. Air nggak keluar. Bencana menimpa mereka. Tidak mendapatkan makanan yang mencukupi keluarganya. Sehingga mereka pun lapar. Sehingga mereka pun haus. Apa sebabnya? Bima kanu yasna'un karena perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Kalau seandainya nikmat tersebut mereka jaga dengan mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, menjauhi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala larang, maka kenikmatan tersebut akan berjalan dan ini janji dari Allah. Dalam surat Ibrahim Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam satu ayat yang antum semua sudah menghafalnya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah rezekinya, nikmatnya, ketenangannya, ketenteramannya, kedamaiannya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur, maka azabku pedih. Ikhwani, rahimani wa rahimakumullah. Di negeri ini, kita telah menyaksikan berbagai macam rangkaian bencana dan musibah. Silih berganti kita teringat pada tanggal 5 Agustus 2018 kita dikagetkan dengan bencana yang menimpa wilayah timur gempa bumi tektonik yang berkekuatan 7 skala Richter pada hari Ahad menimpa masyarakat Nusa Tenggara Barat saking kuatnya getaran yang ada bahkan badan meteorologi dan geofisika BMKG sampai memberikan peringatan dini prediksi akan adanya tsunami menimpa daerah tersebut. Rumah-rumah runtuh. Masjid-masjid hancur. Betapa banyak swalayan. Pasar tuh serba tidak tersisa kecuali billboard dan papan namanya saja. Umat manusia keluar berlari hirup iku mencari keselamatan. Apakah sampai di sini tidak? Berjalan satu pekan berikutnya di hari yang sama di hari Ahad terjadi gempa bumi susulan berkekuatan 6,8 skala Richter yang mana guncangan pada saat itu bisa kita rasakan sampai di Pulau Jawa. Dan sampai detik ini telah tercatat 600 korban jiwa telah meninggal di Nusa Tenggara Barat. Terlebih lagi di Lombok Utara. Sudah tercatat sekitar 600 korban jiwa yang telah meninggal. Lebih dari seribu orang luka-luka baik berat, ringan maupun rawat inap. Bahkan lebih dari 72 ribu unit rumah rusak. Tidak bisa mereka tempati. Sehingga masyarakat pun terpaksa mengungsi. Mereka masuk ke tempat kem-kem yang telah disediakan. Dengan fasilitas yang apa adanya Bahkan perlu antum ketahui, sejak akhir bulan Juli hingga akhir Agustus, kurun waktu satu bulan, 31 hari. Badan Geofisika Mataram telah mengeluarkan catatan gempa bumi yang ada kurun waktu satu bulan sebanyak 1913 kali. Na'udzubillah. 1913 kali. Baik yang bisa mereka rasakan atau yang tidak bisa mereka rasakan dan diketahui melalui alat-alat canggih yang telah mereka letakkan di beberapa titik. Kalau kita bagi ikhwani hafizakumullah 1913 dibagi 30 hari. Satu bulan. Berarti paling tidak tiap harinya sudah terjadi 61 kali gempa. Apakah pernah terjadi sebelum ini? Jawabannya tidak. Apakah pernah terjadi yang seperti ini? Kita belum pernah mendengarkan. Satu hari lebih dari 60 kali gempa. Maka ahlu sunnah merasa terbetik. Maka kaum muslimin merasa terpanggil. Sehingga mereka pun membuka donasi dana di berbagai macam tempat. Yang disebar di berbagai macam media. Para santri pun diutus ke sana menyalurkan bantuan ditemani dengan tim medis dan beberapa para ustadz untuk membimbing mereka, memberikan wejangan, memberikan tausiah, memberikan semangat kepada para penduduk dan warga. Ini kesedihan ikhwani afidhakumullah belum terobati. Luka belum hilang. Kita pun untuk kedua kali dikagetkan dengan bencana yang lebih dahsyat daripada yang menimpa warga Lombok. Kita dikagetkan dengan musibah yang kedua yang menimpa Indonesia bagian utara Sulawesi Tengah. Tidak tanggung-tanggung pada tanggal 28 September akhir bulan yang lalu kurang lebih tiga minggu tiga pekan sebelumnya mereka diguncang empat musibah dalam satu hari dan kita tidak mengatakan satu hari, bahkan dalam satu waktu, bahkan dalam hitungan detik. Disambar dengan empat kali musibah. Yang pertama, gempa bumi tektonik berkekuatan 7,4 skala Richter. Menggoyang masyarakat Palu dan Donggala, Meluluh lantahkan rumah-rumah mereka. Ini yang pertama dalam satu waktu. Kemudian yang kedua, setelah gempa bumi, meluapnya air laut yang menimbulkan beberapa rangkaian tsunami yang melibas dua pantai besar seluruh ujung Teluk Palu dan pantai Talise. Dua pantai ini dilibas oleh tsunami. Jangan Anda tanya betapa banyak korban yang telah jatuh. Ini yang kedua. Yang ketiga, semburan lumpur meluap. Tanah bergerak. Seperti kita melihat rumah betul-betul berjalan. Bahkan tidak hanya itu sampai kabar kepada kita tower yang telah ditancapkan di tanah dengan paku bumi bisa berpindah sampai 500 meter dari tempat asal. Na'udzubillah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat. Terjadi kebakaran di beberapa tempat. Gempa bumi. Tsunami. Hilangnya kekuatan tanah. Sehingga bisa bergerak. Dan tidak tersisa melainkan atap-atap rumah mereka. Kemudian yang keempat, kebakaran di beberapa tempat. Dan tercatat sampai saat ini kurang lebih 800 orang telah meninggal. Melebihi Lombok. 800 orang telah meninggal. Lebih dari 3000 luka-luka. 500 orang sampai sekarang tidak diketahui nasibnya hilang bisa jadi ikut arus atau tertimbun. 67 ribu unit rumah dihukumi rusak. Sehingga mereka pun mengungsi. Setelah dari Palu kita dikagetkan Jawa Timur. Gempa bumi di Blitar bisa dirasakan sampai Malang Utara. Di beberapa tempat. Gempa demi gempa musibah demi musibah, bencana demi bencana, silih berganti maka ini meninggalkan tanda tanya besar di hadapan kita. Kenapa negeri ini? Apa yang menimpa Nusantara? Apa hikmah yang dapat kita peroleh dari rangkaian musibah-musibah yang kita lihat dan kita rasakan? Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah Yang pertama kita harus mengetahui setiap musibah yang ada, bencana yang kita rasakan dan kita dengar ini semuanya merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Ini harus kita yakini. Ini merupakan ujian. Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di dalam surat Al-Anbiya. وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ fitnah. Kita uji kalian dengan kebahagiaan, dengan kesusahan, Kebahagiaan berupa Anda diberikan pangkat jabatan. Anda diberikan rumah, kendaraan. Anda diberikan istri, anak-anak. Diberikan kebutuhan yang cukup dalam kesehariannya. Memperoleh kendaraan yang paling mewah. Ini ujian. Dan kita berikan kepada kalian kebahagiaan dan kesusahan. Kesusahan berupa apa? Tanah longsor, Kesusahan berubah apa? Penyakit. Kesusahan berubah apa? Kematian. Ini semuanya ujian. Wa ilaina turja'un. Kemudian kalian semuanya kelak akan kembali kepada aku. Dari ujian ini ikhwani afidhakumullah maka akan diketahui siapa di antara kita yang betul-betul bersabar dan siapa di antara kita yang berputus asa dan menolak bahkan menjelek-jelekkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya diketahui dari ujian tersebut siapa di antara kita yang bersyukur dan siapa pula di antara kita yang kufur. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, rangkaian gempa bumi yang kita lihat ini merupakan peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Ini adalah peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Di dalam surat Al-Isra Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا kami tidak mengutus tanda-tanda kita kepada mereka melainkan supaya takut memberikan kepada kita kekhawatiran. Supaya apa? Supaya kita jerah. Supaya kita sadar. Supaya kita insaf. Allah subhanahu wa ta'ala berikan sedikit peringatannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha agung. Allah subhanahu wa ta'ala maha besar. Apabila berkehendak kun fayakun. Jadi maka jadilah. Dalam hitungan detik musnah maka akan musnah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-An'am, "Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum adzaban min fawqikum." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang kufar Quraisy. "Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum adzaban min fawqikum." Katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menurunkan azab dari atas kepala kalian hujan es berkepanjangan atau badai angin topan memusnahkan rumah-rumah mereka dari atas. Au tahti arjulikum katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka bahwasanya Allah mampu untuk menurunkan azab dari bawah kaki-kaki mereka. Banjir bandang di mana-mana digerakkan sedikit saja lempengan-lempengan bumi yang menyebabkan terjadinya gempa bumi tektonik maupun gempa bumi vulkanik. Nabi alaihi salatu wasalam ketika sampai kepada ayat ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah Ketika Nabi Ali Shallallahu Wasallam sampai pada ayat ini, beliau mengatakan, "A'udzu biwajhik, a'udzu biwajhik." Ya Allah, aku meminta perlindungan dengan wajahmu. Ya Allah, aku beristiazah, meminta perlindungan dengan wajahmu. Ini Nabi Ali Shallallahu Wasallam yang sudah dijamin tempatnya di surga, diampuni dosa-dosanya, masih takut. Ayat itu kemudian Nabi Alaihissalam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umat manusia zaman sekarang gempa bumi timur, barat, utara, selatan. Hati-hati mereka seolah-olah tidak terpetik. Seolah-olah tidak menggubris apa yang terjadi di sekitarnya. Begitu keras hati umat manusia zaman sekarang. Allah subhanahu wa ta'ala maha besar. Allah subhanahu wa ta'ala maha agung apabila berkehendak terjadi maka terjadilah gempa bumi yang banyak menewaskan korban dalam sejarah terjadi pada tahun 1556 di Sinse China 1556 tercatat dalam sejarah korban yang paling banyak gempa bumi dengan kekuatan 8 skala Richter hitungan detik jatuh korban sampai 830 ribu. Sedikit saja sudah masuk hitungan 1 juta. Ini belum korban. Luka-luka. Yang meninggal 830 ribu. Sedikit saja sudah masuk angka 1 juta. Dalam hitungan detik. Gak menunggu jam. Gak menunggu minggu. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan peringatan kepada umat manusia. Kalau sudah peringatan datang kita mau kemana? Kalau sudah peringatan datang kita akan kemana? Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Afa amina ahlul qura An ya'tiyahum ba'suna bayatan Wahum naimun Akankah sebuah negeri akan merasa aman Kalau sudah datang siksaan kami Dan mereka dalam keadaan tidur lelap Mau kemana kita semua datang azab dan kita dalam keadaan bermimpi. 11 Oktober, lima hari yang lalu terjadi gempa bumi di timur laut Situbondo. Kekuatan 6,4 skala Richter. Antum dalam keadaan apa? Hah? Tidur. Rumah-rumah bergoyang. Getaran tersebut bisa dirasakan masyarakat Jember, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Surabaya, dan seluruh Madura. Dan yang paling parah, di Sepu di Tiga korban jiwa jatuh, mereka meninggal. Apa sebabnya? Dalam keadaan tidur, mereka nggak tahu. Bangunan rontok, bangunan jatuh, mereka dalam keadaan terlelap. Kita akan kemana? Awa amina ahlul Qur'an ya'tiyahum ba'suna dhuha ya yal'abun. Akankah sebuah negeri akan merasa aman datang azab kami dalam keadaan mereka sedang bermain di siang hari? Ini yang kedua. Bahwasanya bencana Allah subhanahu wa ta'ala kirim untuk memberikan peringatan kepada kita. Kemudian yang ketiga, ikhwani afidhakumullah bahwasanya rangkaian gempa bumi, musibah, bencana, bala yang melanda negeri kita tidak lain dan tidak bukan sebabnya adalah DOSA, dosa. Kemaksiatan di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum apa mus apapun musibah yang menimpa kalian disebabkan karena ulah-ulah kita tangan-tangan manusia di sini ikhwani hafizakumullah yang kita sesalkan kita masih mendengar suara-suara sunyap kita masih mendengar seruan-seruan yang batil kita masih mendengar suara-suara yang miris mengatakan jangan disangkut pautkan antara musibah dengan dosa dan kemaksiatan gak ada hubungannya karena bencana ini adalah peristiwa alam yang sudah disebutkan teori-teorinya di ilmu geologi Jangan sangkut pautkan antara dosa kemaksiatan dengan bencana. Nggak ada hubungannya, nggak konek. Kalau yang mengatakan ini orang ateis, nggak punya agama wajar. Kalau yang mengatakan perkataan seperti ini, orang yang mengaku nggak ada Tuhan, lumrah. Tapi yang mengatakan perkataan ini seorang Muslim, bahkan menyandang predikat ustadz atau dai atau kiai ini yang mengherankan kita tidak mengingkari sebab musabab memang disebutkan lempengan-lempengan bumi bergerak ada teorinya tapi sekali lagi siapa yang mengatur itu semua kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang mukmin, kita sebagai seorang muslim, Jangankan kita, anak-anak kita umur 6 tahun, 7 tahun, tahu mereka kalau Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur daratan dan yang mengatur aktivitas lautan dan isinya. matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala akan perintahkan matahari, bisa terbit dari barat, terbenam di timur, hancurnya alam semesta, terjadi hari apa? Hari kiamat. Dan matahari akan taat. Akan terbit dari barat. Karena siapa yang mengatur? Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kalau Anda mengambil korek api. Anda mengambil korek api. Hidupkan korek tersebut, letakkan jari Anda di atasnya. Anda akan merasakan apa? Panas. Memang itu tipikal api, wajar, alami. Pertanyaan kepada antum semua. Apakah mungkin api yang berkobar-kobar bukan korek? Bukan korek. Api yang berkobar-kobar menjulang ke atas. Lahap. Tidak bisa membakar satu rambut saja. Apa jawaban? Bisa atau tidak bisa? Nah, api menjulang tinggi ke atas. Bisa apabila Allah subhanahu wa ta'ala berganda. Sebagaimana yang terjadi kepada siapa? Hah? Ibrahim alaihi salam ketika menghancurkan patung-patung kaumnya. Disisakan patung yang paling besar. Keesokan hari ketika kaumnya ingin menyembah patung-patung tersebut. Melihat semuanya telah habis. Hancur binasa. Man fa'ala biha bi, man fa'ala bi alihatina innahu laminadh zalimin. Siapa yang berbuat keji dengan Tuhan-Tuhan kami, sungguh dia adalah orang yang zalim. yathkuruhum mereka menyebutkan bahwasanya ada seorang pemuda bernama Ibrahim dipanggil Ibrahim di hadapan seluruh masyarakat di memang sengaja dikumpulkan agar mereka tahu apa yang akan diperbuat. A'anta fa'alta ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah engkau yang berbuat seperti ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Ibrahim dengan tenang mengatakan, fa'alahu kabiruhum hada. Ya tanya yang paling besar ini. Yang paling besar. Yang berbuah. Menghancurkan patung-patung kecil yang lain. Mereka tahu kalau patung tidak bisa berbicara. Dan biasanya kalau orang sudah kalah dalil, kalah hujah pakai otot. Mereka berkata apa? Harikuhu wansuru alihatakum min kuntum fa'ilin. Bakar orang ini. Dan tolong Tuhan kalian apabila kalian ingin bertindak. Mereka pun kumpulkan kayu-kayu bakar. Sampai dalam sebuah riwayat, ikhwani, afidakumullah, saking tingginya lahapan api tersebut, burung-burung tidak berani lewat di atasnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat. Menunjukkan lahapan yang begitu dahsyat api Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan apa? Dilemparkan Ibrahim ke sana Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadikan es. Wahai api, jadikan dingin dan selamat bagi Ibrahim. Api yang melahap. Rambutnya Ibrahim, satu pun tidak ada yang terbakar. Menjadi ketenangan dan kenyamanan. Siapa yang bertindak? Allah subhanahu wa ta'ala. Angin sepoi-sepoi nikmat Apalagi musim panas. Nyaman kita tidur. Belum lagi bisa memindahkan sari bunga ke bunga yang lain. Sehingga menghasilkan beberapa buah tanaman. Begitu juga bermanfaat bagi pengairan. Berpindah satu air ke tempat yang lain. Dengan baling-baling yang ada. Dan terkadang angin pun menjadi bala sebagaimana yang menimpa kaum Ad. Kaumnya Nabi siapa? Kaumnya Nabi siapa? Hud. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Menghancurkan berbagai macam perkara dengan perintah Tuhan. asbahu la yura illa masakinuhum. Mereka pun tidak bisa dilihat. Dari mana mereka tahu ada tanda-tanda kehidupan bekas rumah-rumahnya saja yang ada. Orangnya nggak ada, habis musnah gara-gara angin. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Seperti ini kami memberikan balasan bagi orang-orang yang berdosa. Angin Allah berganda. Ombak yang anggun menawan enak dipandang tiba-tiba berubah menjadi dahsyat dan mengerikan. Begitu pula pegunungan yang kokoh, tumbuhan yang hijau royo-royo, tiba-tiba mengeluarkan lahar, mengeluarkan lava, menyemburkan api. Menjadi sesuatu yang amat menyeramkan. Bumi sebagai tempat kita hidup dengan penuh damai menjadi tempat yang amat sangat menakutkan. Tanah menjadi pijakan kita untuk berjalan di atas kendaraan, mobil, sepeda motor tiba-tiba melumat semua yang ada di atas yang awalnya makmur sekarang hancur. Apa sebabnya? Apa tanda-tandanya? 1400 tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam surat Ar-Rum ayat 41. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat Aidin nas. Muncul kerusakan di langit dan di bumi disebabkan karena kerusakan umat manusia perbuatan dosa mereka. Liyudhiqahum ba'dhalladhi amilu agar mereka merasakan ganjaran apa yang mereka perbuat. La'allahum yarji'un semoga mereka kembali kepada jalan yang benar. dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan fakullan akhadna Zambi masing-masing kita azab sesuai dengan dosanya jelas dalam Al-Qur'an karena dosa kemaksiatan Al-Qur'an berbicara Faminhum man arsalna alaihi hasiba di antara umat-umat terdahulu kami lempari mereka dengan batu musnah dihujani dengan batu walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih merahmati umat ini Umat-umat sebelumnya mereka musnah dihujani dengan batu. Habis. Wa minhum man akhadat husayha. Di antara mereka ada yang dikirim suara yang amat sangat menggelegar. Wa minhum man khasafna bihil ard. Di antara mereka ada yang dipendam dalam tanah. Sebagaimana kisahnya kaum Lut diangkat rumah-rumah mereka diantamkan ke bumi. Habis musnah. gambaran ini sedikit kita lihat yang ada di Palu. Desa Kecamatan Petobo tenggelam dalam tanah. Bahkan masuk sampai 10 meter ke dalam tanah. Tanah menjadi rapuh. Satu desa Petobo masuk ke dalam tanah. Tidak tersisa kecuali atap-atap rumah. Dan ratusan orang mungkin sampai sekarang terpendam dan tertimbun di dalamnya. Faminhum man aghraqna. Di antara mereka kaum-kaum terdahulu ada yang kami tenggelamkan seperti Firaun dan para prajuritnya. Siapa yang tidak tahu Firaun? Negeri yang penuh dengan adidaya, kekuatannya prajuritnya mungkin Amerika zaman sekarang. Allah Subhanahu wa taala musnahkan gak ada satupun prajurit Firaun yang selamat. Mereka tenggelamkan. Zaman sekarang dengan adanya tsunami dilibas rumah-rumah dan ditarik lagi ke dalam laut. Nas'alullah as-salamata wal afiyah wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim. Ini perlu kita ketahui. Allah tidak pernah berbuat zalim. Akan tetapi mereka sendiri yang menganiaya dan berbuat zalim kepada jiwa mereka masing-masing. Kita teringat ikhwani hafizakumullah. Musibah bencana yang masih teringang ingang di telinga kita. Tahun 2004 yang menimpa masyarakat mana? Aceh. Indonesia paling ujung. Gempa bumi di Samudra Hindia berkekuatan 9,1 sampai 9,3 magnitudo. Yang menimbulkan rangkaian tsunami hitungan detik melibas 14 negara. Pantai-pantai semuanya disapu. Mulai Afrika Timur hingga Asia Selatan. 280 ribu manusia meninggal. 1,7 juta manusia mereka mengungsi. Habis rumah-rumahnya. Apakah kita mengambil sekali lagi korban yang paling banyak di negeri ini, di Banda Aceh? Apakah kita mengambil pelajaran? Jawabannya tidak. Kemaksiatan masih di mana-mana. Kesirikan menyebar luas disembah Allah Subhanahu wa taala bersama yang lainnya. Bahkan di Bali terjadi festival pesona Palu Numun yang kerap dengan ritual-ritual kesirikan. Mereka punya ritual namanya pomponi. Berjalan di atas bara api. Mereka yakini ini adalah tolak balak mereka yakini akan menyembuhkan berbagai macam penyakit di festival tersebut. Mereka buat panggung besar di Teluk Palu. Begitu pula lajung atau larung sesajen. Mereka menyembelih hewan ternak mulai ayam, kambing, kerbau, sapi dilepas ke pantai. festival ini sebetulnya sudah tidak ada. Mereka hidupkan dua tahun yang lalu. Tahun kemarin sudah ada angin menerpa mereka. Tahun ini mereka menganggap itu akan menjadi income yang besar. Mereka buat festival lebih gede. Mereka rubah menjadi derasan air mata. Mereka rubah dengan derasan air mata. lagi kemaksiatan-kemaksiatan yang lain perzinaan. Betapa banyak bayi yang ditemukan di tong sampah yang lahir tidak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya di Palu. LGBT menyebar. Antum semuanya sudah tahu. Di media sosial mereka ada akun LGBT yang memiliki anggota lebih dari seribu orang. Bahkan tidak malu-malu menunjukkan perilaku-perilaku mereka dan terang-terangan mengajak para pemuda untuk ikut dan masuk menjadi anggota LGBT tersebut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak murka? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak marah? Selain Palu di berbagai macam nusantara, betapa banyak kaum muslimin yang tidak mengerjakan sholat Betapa banyak orang tua didurhakai. Betapa banyak mereka yang tidak melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Ikhwani hafizakumullah. Pada zamannya Umar Ibn Al-Khattab terjadi gempa bumi pertama di kota Madinah. Apa yang beliau perbuat? Beliau keluar, dikumpulkan masyarakat. Beliau mengatakan, Ma asra'tu ma ahdathum. Betapa cepatnya kalian berubah. Para sahabat masih banyak. Betapa cepatnya kalian berubah. Lain adat la usakinukum fiha. Kalau gempa ini kembali, aku tidak akan tinggal bersama kalian. Karena Umar tahu ini semua muncul tidak lain dan tidak bukan disebabkan karena dosa dan kemaksiatan umat manusia. Datang waktu Isya. Tinggal berapa menit? Nah. Begitu pula Umar ibn Abdul Aziz pada masa khilafahnya Umar ibn Abdul Aziz terjadi gempa bumi. Apa yang beliau perintahkan? Menulis surat disebarkan kepada gubernur, gubernur yang ada di bawah naungan beliau agar umat manusia mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan ma nazala bala'un illa bidzambin. Tidak ada sebuah bala turun kecuali disebabkan karena dosa. Tidak ada sebuah musibah turun karena disebabkan adanya kemaksiatan. Ma nazala bala'un illa dhanbin wa la yurfa'u illa bittaubah. Dan tidak akan diangkat bencana tersebut kecuali dengan banyak-banyak bertaubat oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diselamatkan dari berbagai macam bala, bencana, baik itu kepada diri kita, istri-istri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Banyak-banyak berzikir, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan istighfar dan jangan lupa banyak-banyak kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi kaum muslimin yang ditimpa musibah di Palu dan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka pahala syahid fi sabilillah karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari Nabi alaihi salatu wasallam bersabda asyuhada khamsun ada orang yang mati syahid dihukumi mati syahid dan mereka tidak dikancah peperangan dan mereka adalah lima golongan yang pertama al mat'un orang yang mati karena penyakit lepra mereka mendapatkan ganjaran syahid kemudian yang kedua al mabtun orang yang mati karena penyakit dalam perutnya apapun penyakit tersebut mendapatkan pahala syahid kemudian yang ketiga sahibul hadm Manusia yang meninggal karena runtuhan bangunan mendapatkan pahala syahid. Kemudian yang keempat, wal gharik, manusia yang tenggelam di dalam air atau di dalam lautan mendapatkan pahala syahid. Kemudian yang kelima yaitu seorang wanita yang meninggal karena melahirkan anaknya. Sang anak tersebut akan menarik ibunya melalui tali pusar yang dia lahirkan ditarik oleh bayi tersebut sampai masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan nam ikhwa ikhwanuna, kaum muslimin, saudara-saudara kita yang ada di Palu, yang ada di Lombok dan yang ada di berbagai macam nusantara yang diberikan musibah, Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran kepada mereka dan diberikan ganjaran yang besar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.